وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Lalu laki-laki itu berkata, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Abudu, Tuhan, Rob ya kita artikan. Yang telah menjadikan aku. Maksudnya, tidak ada yang mencegahku untuk menyembahnya. Karena ada bukti-bukti yang jelas. Seharusnya kalian juga menyembah dia, menyembah Allah Rob. Jangan menyembah berhala. Berhala kan gak bisa apa-apa. Kok oh, disembah? Dibuat dari adonan, dari kue, udah disembah kok dimakan. Gimana toh? <laughs> Gitu. Ada Tuhan kok mati. Gimana toh? Kalau ilahi berjauh, Dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Sesudah mati. Kemudian dia akan membalas kekuburan kalian itu. Ini istigham ya. Kalau ada hamzah di awal, istigham, Bertanya yang tidak perlu jawaban. Kadang-kadang juga sebagai kalimat negatif. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أتخذ mengapa aku akan menjadikan ini istifham atau kata tanya di sini mengandung arti kalimat negatif dan lapat ini sama dengan lapat a'anzartahum min dunihi min dunihi selain Allah mengapa aku akan menjadikan Tuhan selain Allah, yakni selainnya, alihah sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Kenapa harus menyembah berhala? Maksudnya berhala berhala itu. Iyuridni, iyuridni rahman, yudurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku. Seperti yang kalian duga itu wala yunqidhun dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Lafaz air ini menjadi sifat bagi lafaz uh, eh, alihah, alihatan itu ya. Ini idza lafi dhalalim mubin. Ini idza sesungguhnya aku kalau begitu seandainya nih. Ya, seandainya aku menyembah selain Allah, lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kata si Habib itu. Sudahlah, nyembah Allah saja Kan dua rasul nggak mempan, datang lagi nggak mempan. Habib juga begitu. Ya. Ini eh, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rob kalian, maka dengarlah pengakuan keimananku. Dengarkanlah perkataanku ini. Lalu apa balasannya? Lalu mereka merajam hingga mati. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya lita qaumi ya'lamun. Jadi bukan didengar apa yang disampaikan si Habib ini. Kan dua orang Rasul sudah berhasil untuk mengumpan. Datang lagi satu mengumpan. Habib ini dari ujung kota itu, dari pinggiran kota bergegas-gegas. Jangan Rasul itu jangan diapa-apain. Dia ngajak kepada kebenaran. Dan dia tidak minta apa-apa selain uh, ingin memurnikan akidah. Hanya ingin ridho Allah saja. Apa balasannya? Si Habib ini pun dibunuh, di dirajam, dilempari batu. Bahkan ada yang menyatakan diinjak-injak sampai uh, keluar macam-macamnya. Allah Rabbi. Tapi apa balasan Allah? Kila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya sesudah ia mati. Habib ini kan mati diinjak-injak ya. Kila dukhulil jannah. Masuklah ke surga. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa Habib An-Nazar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup. Ada yang mengatakan begitu. Jadi saat diinjak-injak itu dia belum mati, diangkat oleh Allah, dimasukkan ke surga. Ada juga nanti setelah e, proses berikutnya di alam kubur, kemudian dia masuk surga. Kemudian dia menyatakan, Qala ya lita ya'lamun. Eh, ini. ya. Qala ya lita ya'lamun. Ia berkata, aduhai. Huruf ya di sini menunjukkan makna tambih atau penyesalan. Qaumi ya'lamun. Sekiranya kamu mengetahui. Bima gofarori robbi. Ya. Ya. Kilad hulil jannah. Dikatakan kepada sesudah kepadanya sesudah ia mati. Kilad hulil jannah. Masuklah ke dalam surga. Ini. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa Habib An-Nazir ini masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup. Kola ya leita, ia berkata, aduhai, huruf ya di sini menunjukkan makna tanbih atau penyesalan, menyesalkan orang-orang yang tidak mengikuti rasul-rasul itu dan dia. Mereka orang-orang kaum intakiyah itu yang yang penyembah berhala, yang ateis, yang tidak bertuhan itu. ya lamun sekiranya kaum kaumku mengetahui bima ghafaroli bima ghafaroli rabbi waj'alani minal mukramin bima ghafaroli rabbi apa yang menyebabkan Robku memberi ampun kepadaku yakni penyebab Allah memberikan ampun kepadanya waj'alani minal mukramin dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Hmm, baru paham kan? Kalau nggak baca sejarah ini, dua utusan, satu utusan. Apa maksudnya ada? Kemudian ada seorang laki-laki yang datang bergegas-gegas, "Wahai kaumku, kaumku itu itu dari Allah, itu mengajak tauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah." Tapi apa dibalasnya? Kamu diam, diranjam Ini sebetulnya kalau kita sering melihat televisi berita-berita sedih kan ya. E, mahasiswa yang seharusnya mereka memiliki pengetahuan tinggi dan azab yang tinggi, tapi tidak semua ya Eh, kadang-kadang coba lihat demo-demonya kan sah-sah saja menyampaikan ya, ini keinginan dan pendapat inspirasi tidak masalah tapi kenapa jadi brutal kan tiba-tiba mahasiswanya demo demo itu kemudian dengan pak polisi pak polisnya ketangkap pak polisnya disiksa motornya dibakar mobilnya dibakar apa itu gitu ya sebenarnya itu Kemudian sebaliknya nanti kalau mahasiswa ini ketangkap sama Pak Polisi, dan itu juga disiksa sama orang banyak. Allah Robi, kenapa negeri ini ada apa sebenarnya? Bukankah kita saudara? Ya, ya, paling tidak kalau nggak seiman saudara sebangsa kan? Coba deh ya. Ini <clears throat> makanya ada ungkapan uh, eh, Pak Prianto itu ahli IT ya. Dia bilang sebetulnya di negeri ini untuk sementara nggak butuh IT IT amat. Dia bilang dasar itu yang penting akhlaknya dulu, moralnya dulu nanti menyusul. Jangan dari kecil sudah diajaran IT, teknologi, tapi uh, eh, halaknya brok Hei iya juga ya kali gitu ya. Dulu kita kan kalau ayah kita, ibu kita belum makan, kita belum mulai kan. Kemudian kalau mereka lagi ngobrol, kita lewat, kita nggak berani. Bagaimana dengan anak anak sekarang nah, ini ya? Mari kita renungkan. Kenapa sebrutal itu bangsa ini yang seharusnya menjadi teladan mahasiswa itu kan coba kalau mahasiswa itu kan udah baik TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah kan. Kadang-kadang ada kursus ini, kursus itu. Tapi kok e, sama kayak preman gitu loh. Sebaliknya kalau mahasiswa ketangkap juga ya itu ya. Ini kita tidak menunjuk ya. E, kita mari mengadakan perenungan. Kenapa? Ada apa dengan bangsa ini? Apakah karena memang tidak beriman kepada Allah sehingga lumpur banyak seperti kaum Nabi Nuh kan banjir? Atau kaum Nabi Lut? Atau kaum Intakiyah ini langsung dibunuh mati oleh Allah itu. Ini cuman ada beberapa pendapat. Ada yang bilang intakia, ada yang bilang kampung lain. Itu dulu ya <clears throat> terjemah perkatanya. Coba dilihat. Nah, ini. Jadi kita akan mulai paham. Oh, baca Yasin itu itu. Jadi dia berbicara sejarah dulu tuh. Sejarah tentang masa lalu bagaimana orang yang durhaka terhadap Allah. Ya, diajak untuk beriman, mentauhidkan ber, hanya Allah lah Rabbnya. Itu ya dan utusan-utusan mereka Nabi Isa waktu itu malah mereka menyembah berhala. Akhirnya dengan satu ucapan mati semua. Gitu. Baik. Wa ma liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liyala wa dan wa ma liyala dan mengapa bagiku la a'budu aku tidak menyembah alladhi Tuhan yang kalau alladzina orang-orang yang di sini alladhi sebagai penyambung Tuhan yang Fatoroni telah menciptakan aku. Wa ilahi dan kepadanya, kepada Allah, turja'un, kamu dikembalikan. Ini kata si Habib itu. Kenapa aku tidak menyembah Allah gitu ya. Saat kaum-kaumnya tidak mau, malahan bukan dibalasnya bukan beriman, tapi dilempari, dirajam, dibunuh gitu ya. Tapi dia akhirnya kan masuk surga. Ya. A'attakhidu min dunihi alihah. A'attakhidu min dunihi alihatan iyuridnir rahman kau kalkulah kan iyurid itu kalkulah sugro. rahman rahmanu bighurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkizun. Itu. Attakhidu apakah aku akan mengambil akan menyembah min dunihi dari selain dia, dari selain Allah, ilahan sebagai Tuhan, Tuhan. Menyembah berhala, menyembah yang lain, menyembah harta, menyembah jabatan. Apakah akan seperti itu? Iyuridni rahman jika menghendaki terhadapku Ar-Rahman Maha Pemurah Allah bidurrin dengan kemudaratan la tughni tidak memberi manfaat ani dari dariku bagiku jadi Allah mah enggak butuh kamu mau beri mana mau enggak juga silahkan aja gitu kan hanya sudah diberikan jalan ini jalan yang baik ini jalan yang lurus jalan keselamatan kalau enggak ya sudah Allah nggak butuh ya. ya. La tughni tidak memberi manfaat ani dariku bagiku syafa'atuhum syafaat atau pertolongan mereka syai'an sedikit pun wala yunqidhu dan tidak yunqidhu mereka melepaskan menyelamatkan aku inni idzal lafi dhalalim mubin sesungguhnya aku jika demikian pasti berada dalam kesesatan yang nyata ini sesungguhnya aku izan izan jika demikian jika tidak beriman lafi dhalalim mubin sungguh pasti dalam kesesatan yang nyata Inni amantu bi rabbikum fasma'un. ini sesungguhnya aku aman amantu. Aku telah beriman bi rabbikum dengan atau kepada Tuhanmu. Fasma'u maka dengarkanlah aku. Ini setelah setelah dibunuh, setelah diinjak-injak, setelah ditanjam, dia masuk surga kan? Dia berkata, dah dukhulil jadi Ini ini jadi masa lalu kemudian masa yang akan datang. Kan belum masuk surganya ya waktu itu tuh. Qila dukhulil jannah dikatakan Udhul, masuklah al-jannah ke surga. Kala ia berkata, Ya laita alangkah baiknya sekiranya kaumi kaumku. Ya lamun. Mereka mengetahui, kalau saja kaumku yang kuajak. Tadi kan ada dua rasul. Dua rasul ngajak, nggak dibubris Datang satu lagi nggak dibubris Datang Habib ini yang tergesa-gesa. Habib bukan Habib yang di negeri kita Habib itu ya. Ini Habib nama orang Habib. Datang tergesa-gesa, kemudian mengajak. Bukannya dengar ajakannya, malahan dirajam uh, ada dalam sebuah kisah diinjak-injak sampai keluar segalanya, sampai meninggal. Ada yang mengatakan tidak meninggal langsung ke surga ini. Jadi ini kan bicara masa lalu dan masa yang akan datang. Ini kan di surga mendatang. Nah, nih. Dia menyesalkan. Kasihan banget, kasihan loh gitu mungkin ya. Kaum-kaumku kok nggak mau beriman, padahal aku sudah enak di surga. Itu menurut si Habib ini kan. Bima Robi wajah waj'alani minal mukromin Dengan sebab Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bima gofaroli dengan apa sebab gofaroli memberi ampun kepadaku. Robbi Tuhanku wajah alani dan dia menjadikan aku minal Mukromi termasuk orang-orang yang dimuliakan. Iyalah masuk surga gitu ya. Tapi kalau yang sekarang yang demo diinjek-injek kemudian pak polisinya meninggal, ya, mahasiswanya meninggal, apa termasuk seperti ini? Kan enggak. Mereka hanya menyampaikan aspirasi. Kok harus seperti itu? Mari kita berpikir kenapa negeri ini gitu ya. Sedih loh. Coba dilihat-lihat ya berita-berita. Pemilihan ini, pemilihan itu ricu semua. Apa kita belum siap untuk menjadi negara yang demokrasi? memilih langsung. Nah ini itu bukan bukan urusan saya ya, bukan ilmu saya. Nanti ada bagiannya pakar pakar tentang uh, sejarah dan tentang uh, eh, kepemerintahan. Kenapa? Dikaji ulang. Sekarang setelah pemilihan ribut, setelah pemilihan ribut. Kenapa? Di Jakarta yang enggak barangkali kemarin. Baik, saya tidak berbicara politik. Politik praktis tak ada bagiannya masing-masing. Ya, hanya saya sedih. Kenapa kalau ada demo-demo? Coba lihat, kampusnya dilempari. Ya Allah, ya Rabbi, padahal itu ngebangun rumah yatim aja. Ngebangun rumah yatim 8 tahun baru begitu. Ini rumah apa kampusnya rusak dilempari komputernya dilempari mobilnya dibakar apa harus seperti itu menyampaikan aspirasi? Ya, tolong. Yang, yang ber, berkompeten ini ya. Saya hanya bisa menyampaikan. Baik, <clears throat> ya, silahkan yang mau baca Wama Renungan pagi ini kita harus berenung karena tidak termasuk orang yang beriman kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, sesama kita. Perut kita kenyang, ya, sementara tetangga kelaparan. Itu ya, insyaallah kita berbagi dengan apa yang kita bisa. Baik, eh, di 0812 ya. 0812-828-7881. Eh, ada yang masuk nih. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum. Uh mhm. -huh. Silahkan ya ke 0812-828-7881. Untuk besok pembacaan Al-Mushaful Muratanya Al-Imran ya. Surah Ali Imran ayat 132. Sekalian besok tanya jawab. Itu tanya jawab ada yang menanya tentang doa. Kenapa sih doa saya nggak pernah didengar? Nanti kita bahas dari Al-Azhar ya. Saya tidak mau asbun, harus ada bukunya, harus ada kitabnya. Biar referensinya jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju merah ini kayaknya bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Ini kan Hatta Hirwan untuk baju merah. Siapa ini? Ratno. Ya? Ratno di Tebet. Oh, baik. Silahkan, Pak ayat ke 22 ya. Wa ma liyala. Enggak. Iya, silakan. Ya sebaiknya kalau ada waktu belajarnya datang ke pesantren nih. Sudah kenal huruf tapi makhluknya belum berani. Hmm, jadi ngerajem gitu lah. Kayak ketakutan banget kayak eh, tikus lihat kucing. Lepas aja Pak, nggak usah takut ya. Salah nggak apa-apa kita